Yang salah satunya adalah Ikhwanul Muslimin. Kita ambil contoh Syiah, kaum Rafidah, Imamiyah, Isna Asyariyah, memiliki pokok-pokok keyakinan. Antara lain mereka yakini maksumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kafirnya setiap yang menyelisih beliau. Maka mereka hukumi kufur banyak bahkan mayoritas para sahabat mereka anggap menyembunyikan al-haq dan telah mengganti merubah syariat Allah dengan kezolimannya. Yang kedua mereka yakini bahwa imam-imam mereka yang dua belas maksum. Tidak mungkin dan tidak boleh salah. Tidak mungkin keliru. Sekaligus imam mereka yang dua belas ini mereka yakini tahu yang goib dan salah satu yang gaib yang diketahui oleh imam-imam mereka itu adalah mereka tahu kapan mereka akan mati. Kesesatan mereka yang ketiga pernyataan mereka bahwa Quranul Karim telah dirubah oleh para sahabat mereka tambah dan mereka kurangi. Adapun bagi Syiah mereka punya mushaf Fatimah lebih banyak dari Quran yang ada di tangan kaum muslimin. Yang keempat, akidah mereka pula para sahabat Rasul SAW murtad setelah imannya sepeninggal Rasul SAW. Mereka telah terjatuh dalam kemunafikan dan kemurtatan. Kesesatan mereka yang kelima celaan dan permusuhan yang berlebihan kepada Abu Bakar dan Umar serta Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhum. Mereka juluki sebagai berhala Quraisy. Mereka tafsirkan ayat yu'minuna bil jibti wa taghut. Al-jibt adalah Abu Bakar, atau Hud adalah Umar ibn Khattab dalam penafsiran Syiah. Ini pokok-pokok ajaran Syiah. Rafidhah, akhzahumullah. Yang pastinya terbentuk kebencian dan permusuhan kepada para sahabat dan orang-orang yang memuliakan para sahabat yang mencintai mereka, memuliakan mereka, merujuk kepada mereka dalam agama, mengambil pemahaman mereka akan dibenci, dimusuhi. Makanya mereka perangi setiap ahlus sunnah karena bertolak belakang sama sekali dengan keyakinan dan pemahaman mereka. Terteror pemahamannya dan akidahnya membuat mereka orang-orang yang ekstrim dan melakukan tindakan-tindakan teror, kekacauan. Berapa kali mereka lakukan itu di Mekah Mukarromah sekian kasus yang mengakibatkan terbunuhnya banyak jamaah haji. Hmm. Al-Muhim ini Syiah. Kelompok sesat yang keluar dari Quran dan Sunnah. Tidak kalah bahayanya tidak kalah sesatnya ketika kelompok ini dianggap sebagai madhab bagi kaum muslimin layaknya madhab syafi'i, hambali dan yang lain diupayakan pendekatan antara mereka dengan ahlus sunnah dan termasuk yang pertama menyuarakan dan menyerukan takrib pendekatan dan dikompromikan dengan ahlu sunnah syiah ini adalah Hasan al-Banna tokoh dan imamnya Ikhwanul Muslimin Dan seperti itulah mereka mendoakan barokah, menyambut gembira dan mendoakan kebaikan kepada orang-orang Rafidhah Syiah ketika Khomeini dengan kudetanya berhasil menggulingkan Syah Iran. Maka tokoh-tokoh ikhwan muslimin mengatakan itu zaurah islamiyah, zaurah mubarakah. Kudeta yang islami. Kudeta yang penuh diberkahi. Disambut. Didoakan oleh mereka Masya Allah sebab termasuk sebab terbesar orang tersesat dari siratul mustaqim dan terjebak dalam jaring terorisme adalah karena masuk dan mengikuti kelompok-kelompok sesat semacam ini yang bermula dari simpati bersimpati kepada mereka atau tokoh-tokohnya. Makanya kamu jangan heran ketika di Iran eh, salah satu perangko nasional kita tahu tentunya perangku biasanya mereka orang awam yang diletakkan di situ ima monumen atau sesuatu yang terkenal di negeri itu atau pahlawan-pahlawan di negeri itu orang-orang besar lah tokoh dan di Iran salah satu perangko nasionalnya adalah foto gambar Sayyid Kutub. Padahal dia orang Mesir. Tapi karena ditokohkan oleh mereka. Karena mereka faham jasa besar dari tokoh-tokoh ikhwan muslimin terutama Sayyid Kutub dalam mendekatkan dan memasukkan paksa Syiah ini ke dalam kaum muslimin. Nah. Maka ini sebab termasuk sebab terbesar orang itu terjaring dengan mudah oleh mereka. Sudah terbentuk sekian lama di ikhwan muslimin, kebencian kepada pemerintah, pengkafiran. Ini itu akan sulit mereka jika memulai dari nol menjaring orang awam sama sekali di luar mencari anak SMA atau mahasiswa dari nol akan sulit bagi mereka. Tapi yang matang dan siap, yang sudah ada dalam pelukan dan jaringan ikhwan muslimin atau semisalnya. Oleh sebab itu pula termasuk menjadi wiqayah dan ilaj cara agar umat dan pemuda ini selamat dari syubhat dan ajakan-ajakan mereka. Yang pertama, sebagaimana para ulama menyebutkan kepada kita bertentangan dengan sebab yang pertama terjatuhnya ke sana adalah ilmu watafakufidin fid dan bertafakuh dalam agama belajarlah agama yang benar Fahami agamamu dengan baik. Ambil ilmumu itu dari orang yang terpercaya. Orang yang jelas keilmuannya, jelas istiqomahnya, jelas akidah dan manhajnya akan menjadi wiqayah, menjadi pelindung bagi umat ini agar tidak termakan oleh syubhat dan seruan-seruan dai yang mengajak kepada teror maupun berbagai bentuk kesesatan yang lain. Ilmu tentunya butuh kesabaran butuh ketelatenan sedikit demi sedikit satu ayat, satu hadis kamu fahami, kamu pelajari dan ilmu-ilmu alat yang mendukung kamu belajar nahu, belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, belajar mustola dan yang lain-lainnya. Itu sendiri benteng melindungi kamu sehingga kamu tidak mudah dipermainkan oleh syaitan dari kalangan manusia ini. Tahu kemana arah yang mereka maukan jika kamu punya pelindung ilmu. Watafakoh fiddin. Ayat mereka bawakan kamu bisa luruskan bukan begitu penafsirannya. Begini a'imah memahami para ulama kita. Hadis pun begini syarah para a'imah hadis. Yang kedua rujuk kepada para ulama rabbaniin kembali kepada mereka karena ilmu hanya didapati dengan ta'allum wa innamal ilmu ta'allum ilmu itu harus dengan belajar proses dan diambil dari sumbernya yang masih bersih para ulama. Makanya termasuk ulama sebutkan hukumnya seperti terangkatnya ilmu ketika tidak diambil ilmu itu dari ahlinya. Rasulullah SAW menyebutkan innallaha la yanzi'u ilman intiza'an min qulubil ibad walakin yanza'uhu biqabdil ulama Allah kalau ambil ilmu nggak langsung Allah cabut dari kolbu hambanya tapi dengan kematian para ulama dengan kematian para ulama hilang ilmu bersamanya orang tidak bisa ambil darinya karena telah meninggal hukum yang sama para ulama sebutkan jika ulamanya ada masih hidup tetapi tidak ada yang rujuk kepadanya tidak ada yang mau kembali kepadanya menunggu fatwa mereka menunggu bimbingan nasihat mereka seperti apa tidak ada yang rujuk ke mereka ada tetapi tidak diambil ilmu darinya sama ilmu itu akan terangkat Yang ada di umat adalah kejahilan. Hatta la yabqa alimun atau hatta la yubqi aliman. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika tidak tersisa seorang alim, orang pada mengangkat orang-orang jahil sebagai gantinya sebagai pemimpin mereka, menyesatkan mereka. Ada alim, ada ulama, tetapi tidak mau dia belajar ambil ilmu darinya. Sementara aimah kita, para ulama kita hmm, sangat mementingkan talakki mengambil ilmu itu langsung dari ahlinya, ahlul ilm. Mereka datang jauh mereka rehlah safar dari negeri yang satu ke negeri yang lain untuk mendatangi majelis-majelis para ulama selama mereka masih hidup dimanfaatkan diambil ilmunya yang ketiga adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk berilmu dengannya dan mengamalkannya karena di situ penyelesaian dan jawaban atas segala problematika kehidupan umat. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati aku tinggalkan pada kalian dua perkara kalau kalian berpegang teguh dengannya Kalian tidak akan sesat Setelah aku Quran dan sunnahku Ketika ada perselisihan Allah katakan fa intana tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, Kembalikan itu kepada Allah, kembalikan itu kepada Rasul. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepadanya. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada sunnah. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ketika Allah memerintahkan kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, Berarti pasti pada keduanya ada jawaban menyelesaikan segala kebutuhan hidup mereka. Segala solusi bagi masalah mereka. Karena nggak mungkin, mustahil Allah perintahkan umat kembali kepada keduanya. Ada masalah, ada problem, ada iskal. Setelah kembali ternyata nggak ada jawaban di situ tidak ada bimbingan, mustahil. Allah perintahkan umat kembali kepada keduanya, padahal di situ tidak ada jawaban. Akan sia-sia perintah Allah dan tidak mungkin Allah lakukan itu. Tapi karena pasti di situ ada menunjukkan umat berkewajiban untuk berpegang beramal dengan Quran dan Sunnah dan itu tidak akan bisa mereka lakukan kembali tanpa ilmu. Bagaimana kita mau berpegang teguh, berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan Sunnah, sementara kita nggak tahu menau Quran itu apa, bagaimana penafsiran aima, ilmu-ilmu Quran, kita nggak pelajari. Makanya kata Hasan Al Basri rahimahullah, kamu nggak akan tahu rahasia sesuatu kecuali kalau kamu dekat sekali kepadanya. Layaknya teman. Kamu kalau nggak berteman dengan si A misalnya, ya kamu nggak tahu A ini bagaimana. Tapi ketika kamu dekat dengan dia terus bersama dia, safar, pergi ke sana kemari tiap hari bersama dia, akhirnya kan kamu tahu si A ini rahasia dalamannya seperti apa. Oh si A ternyata begini, wataknya begini, sifatnya begini, kalau dia anu begini, kalau dia begini begitu. Kamu tahu segala macamnya ketika kamu dekat. Begitu pula Quranul Karim Begitu pula sunnah Rasul SAW. Bagaimana kamu ingin tahu rahasia-rahasia ilmu di dalamnya? Bagaimana kamu ingin mengerti faidah-faidah agung yang kamu butuhkan dalam kehidupan kalau kamu jauh darinya? Ya nggak mungkin kamu bisa mengerti. Perlu kedekatan ya membacanya, ya mentadaburi maknanya, berakhlak dengan akhlaknya, menghalalkan halalnya, mengharamkan haramnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya dan seterusnya. Nah. Yang keempat adalah mengikuti dengan benar manhaj salafus salih rahimahumullah dalam segala ya, segala kasus menghadapi segala masalah butuh kembali kepada manhaj yang benar, manhaj salaf. Orang-orang yang tahu bimbingan Quran, tuntunan sunnah dalam kehidupannya. Makanya Allah mengancam dan mencela yang meninggalkan jalan mereka. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang menentang rasul setelah jelas hidayah baginya dan dia ikuti selain jalan mukminin dia ikuti selain jalan mukminin. Nuwallihi matawalla. Kami palingkan dia sejauh seperti dia telah berpaling. Kami jerumuskan dia ke dalam jahanam dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya wal billah. Jalan mukminin ma'ruf. Khatul mukminin. Ini garisnya yang telah dijalani oleh para a'immah dan para ulama umat ini dari semenjak zaman sahabat, tabi'in dan generasi-generasi berikutnya. Siapa yang menyalahi mereka adalah yang keluar dari mereka. Beragama, berpemahaman dan mengamalkan sesuatu yang tidak dimengerti tidak pernah diketahui, tidak pernah dicontohkan oleh mukminin. Khiyarul mukminin. Makanya kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa afa ketika menafsirkan hadis Rasul SAW innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah serigala itu akan mudah mencaplok memangsa kambing yang jauh dari kelompoknya kambing kan biasanya berkelompok selalu ada 50, ada 100, terus kumpul begini. Kemana pergi bersama-sama. Jika mereka terus bersama-sama begini aman. Dan serigala pun akan berpikir sekian kali untuk nyerang. Memangsa. Nggak berani. Tapi dia akan mudah dan gampang memangsa ketika ada kambing yang keluar menjauh dari kelompoknya menyendiri sana jauh. Ya dengan mudahnya serigala akan nyaplok dia. Famanil qasiya. Siapa yang jauh ini yang akan mudah menjadi mangsa dan sasaran ahlul bidah? Akan mudah dan gampang dicaplok oleh hizbiyin dan ahlu syar ahlul fitnah untuk dibentuk dan diarahkan sesuai hawa nafsu mereka. Al-qasiyah man huwa ba'id min ulama'ihi. Yang dia jauh dari para ulamanya. Ulama Vien dia Vien arahnya jauh sama sekali. Sama sekali nggak ada hubungan wala ada rujuk kepada mereka. Ini mangsa para serigala, para syaitan dari manusia. Menjauh. Ada para ulama di masa kita yang masih Allah berikan kepada mereka sehat wal ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Bukhari, para masyaih sunnah, Syekh Al-Fauzan dan beberapa masyaih yang lain. Siapa yang rujuk ke mereka? Siapa yang kembali kepada mereka? Ataukah kemudian kamu jauh sama sekali dari mereka? Berjalan sendiri Bukan seperti jalan mereka. Ini jalan mukminin, ini jalan mereka. Begini agama. Ini yang mereka fahami, ini yang mereka amalkan. Begini mereka ajarkan. Kamu sekarang jalan bersama siapa? Kelompok mana kamu ikuti? al ya. yang mendiri dan menjauh dari ulama dia yang akan menjadi korban berikutnya mangsa para serigala-serigala dan syaitan dari kalangan manusia. Yang selamat yang bersama para ulamanya. Dekat selalu hubungan kembali ke mereka bertanya, minta fatwa, nasihat, arahan, bimbingan dalam segala urusanmu, dalam agama. Terkait itu pula sebab yang kelima adalah untuk orang itu tidak mudah, tidak gegabah mendengarkan setiap ucapan dan omongan yang ada. Tidak semua orang bicara bisa kamu dengar. Tidak semua orang yang berbicara agama bisa kamu percaya. Terlebih-lebih lagi ketika itu masa-masa fitnah di masa banyak syubhat bertebaran di situ banyak fitnah terjadi di sana sini dalam kondisi dan situasi seperti itu tidak semua orang bisa kamu percaya tidak semua orang bisa kamu jadikan pegangan dan rujukan bagi kamu untuk keselamatan iman dan akidah kamu. Lihat contoh. Bil misal yattadihul maqal. di masa fitnah kholkul Quran kita tahu kan fitnah kholkul Quran Quran dipaksakan untuk dikatakan makhluk dan itu resmi ideologi negara kalau enggak tangkap penjara siksa sebagiannya dibunuh baik fitnah begitu dahsyat banyak ulama difitnah yakni di dihukum karenanya karena mempertahankan keyakinannya kalau ini bukan makhluk kalamullah walhasil sabar termasuk Imam Ahmad bersabar nah, di masa itu datang para fukoha fukoha Baghdad fukoha istilah kata fukoha Berarti mereka itu ahlul fiqih. Artinya mereka orang yang faham kaidah-kaidah syariat, faham usul. Mereka berarti ahli istimbat, ahli fatwa. Hmm. Bukan orang sembarangan. Itu yang ma'ruf istilah fukoha di kalangan para a'imah. Datang beberapa dari mereka kepada Imam Ahmad, Abu Bakar di antara mereka, Abu Bakar ibn Ubaid, Ibrahim ibn Ali al-Madbakhi atau al-Madbukhi, Fadl ibn Asim, dan beberapa yang lain meminta izin atau mengajak kepada Imam Ahmad untuk keluar mengajak kaum muslimin melawan khalifah. Karena berturut-turut fitnah bagi ahlu sunnah di masa itu. Dari zamannya Makmun. Makmun meninggal digantikan oleh Mu'tasim billah. Tetap resmi ideologi negara Quran makhluk. Hmm. Mu'tasim mati diganti oleh Al-Wathiq billah. Hmm. tetap melanjutkan itu. Fitnah. Waktu yang tidak sebentar. Imam Ahmad bersabar. Rahimahullah. Nah, ini orang-orang fukoha Baghdad ini nggak kuat mereka. Sudah hilang kesabarannya. Datang ke Imam Muhammad, Yes, kalau bahasa kita ini nggak bisa didiamkan Imam Ahmad. Ini nggak bisa dibiarkan. Sampai kapan kita begini terus? Ahlu sunnah dalam tekanan terus, diinjak-injak, difitnah, disiksa, dibunuh sebagiannya. Kita nggak boleh diam, kita nggak boleh ini. Lalu ya kita harus ngelawan ini sudah saatnya kita bergerak, menentang, melawan, menghentikan kemungkaran ini. Dilarang mereka oleh Imam Ahmad. Hada khilaful athar. Itu menyalahi athar. Menyalahi riwayat yang ada. Yang menyuruh taat, sabar, walaupun dolim pemerintahmu Nah, beliau ingatkan untuk mereka kembali ke rumah, tutup rumah kalian rapat-rapat, jangan bikin fitnah, jangan menghasut orang untuk benci dan melawan pemerintahnya, ingkari dengan hati kalian, sabar hatta yastariha bar au yustaraha min fajir Sampai orang yang baik, orang yang soleh, misteri, wa illa mereka akan diistirahatkan dari orang yang fajir, ya ini dimatikan atau mungkin diganti pemimpinnya. Sabar. Asyahid yang menjadi permasalahan orang yang baru mengerti sunnah, baru belajar salaf, Tahu pasti di seluruh kitab-kitab ulama sunnah kewajiban taat pemerintah, nggak boleh ngelawan, nggak boleh mencela, nggak boleh ini. Sabar terhadap kedoliman mereka, sabar itu ma'ruf. Bagi pemula pun ma'ruf. Pertanyaannya bagaimana mungkin justru fukoha Baghdad terjatuh hampir terjatuh di sana. Ngajak Imam Ahmad. Itulah di masa-masa fitnah orang bisa labil. Di masa fitnah orang bisa goncang. Bisa toish Taish itu jadi ringan, nggak ada bobotnya. Semula mungkin dia orang yang berbobot, artinya punya kualitas, punya ilmu. Mungkin saja. Tapi terjadi fitnah, terjadi ini masalah yang sangat berkepanjangan mungkin atau masalah yang rumit ini. Orang bisa toys, bisa jadi ringan, nggak ada bobotnya, ngambang. Terombang-ambing ke sana, kemari. Sehingga dia bisa ucapkan kata-kata atau dia lakukan perbuatan atau sikap yang mengundang pengingkaran. Orang akan heran-heran, masa fulan berbuat demikian? aji. Fulan berkata begini seperti kamu nggak percaya. Padahal begitulah kenyataannya. Toish. Jadi ringan nggak ada bobotnya. Masa fitnah. Tapi lihat Imam Ahmad. Rosih. Kekar beliau tegar. Dalam kesabarannya. Fukuhak Baghdad Goya Di masa-masa fitnah, ekstra hati-hati orang itu. Harus ekstra hati-hati. Tidak boleh mendengar kesembarangan orang. Tidak boleh mempercayakan agamanya iman dan manhajnya kesembarangan orang yang tidak diketahui istiqomahnya dan keteguhannya. Toish. Hmm. Makanya tadi pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan Abu Dawud Allah selamatkan karena beliau terus bersama Imam Ahmad. Cerdik Abu Dawud, cerdas rahimahullah. Kata Abu Dawud, aku banyak ambil faidah dari para suyuh. Abu Dawud keliling dunia. rehla dalam mencari ilmu. Mekah, Madinah, Khurasan, Mesir, Syam, ke sana kemari. <clears throat> Ketemu dengan sekian banyak ulama dan syuyuh. Tapi seperti Abu Dawud katakan, wa mastafattu kamastafattu min Ahmad ibni Hambal. Aku nggak pernah dapati faidah dari mereka-mereka seperti yang aku pernah dapati dari Imam Ahmad. Terus beliau mulazamah begitu tahu Ahmad ibnu Hambal. Karena nggak goyah Imam Ahmad, nggak berubah. Ya seperti itulah Ahmad ibnu Hambal. Sebelum terjadi fitnah ada masa fitnah, setelah masa fitnah Ahmad bin Hambal adalah Ahmad bin Hambal. Tidak ada perubahan padanya. Rahimahullah. Sebagiannya goyah Bahkan ajilla ajilla orang-orang mulia rahimahullah man mata minhum Yahya ibnu Ma'in partner sama Imam Ahmad kemana-mana ada Yahya di situ ada Ahmad ibnu Hambal terus dalam mencari ilmu dulu walhasil beliau termasuk yang menjawab rahimahullah. Yahya bin Ali termasuk mengatakan Quran makhluk. Tetapi tentu keyakinan beliau mengingkari itu. Beliau jawab itu agar selamat dari siksaan daripada dipenjara, disiksa, dibunuh, makhluk. Al-Muhim setelah zamannya setelah Wasik mati meninggal digantikan oleh mutawakil Allah di situ Allah berikan kelonggaran kepada ahlu sunnah dibebaskan Imam Ahmad pulang ke rumahnya dimuliakan dihormati hal muhim Yahya ibnu Ma'in datang mau menemui Imam Ahmad depan pintu anaknya yang keluar e, bilang ke abahmu Yahya bin Ma'in di luar ingin menemui masuk anaknya Abi di luar ada Yahya bin Ma'in katakan kepadanya Abu Abdullah yakni Ahmad Imam Ahmad tidak mau menemui dia luar anaknya ayah bilang nggak mau menemui. Nah, ini paham karena jawaban Yahya bin Ma'in tentang Quran makhluk tadi. Kata Yahya rahimahullah kepada anaknya, bilang ke abahmu, aku terpaksa. Jadi siapa yang nggak takut dengan ancaman pedang ya ini mati taruhannya nyawa atau siksaan penjara gini gitu bukankah Ammar bin Yasir pun demikian bukankah Allah juga katakan ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kembali anaknya Bah tadi ya lumayan menyampaikan gini hadis Ammar kemudian ayat ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman sambil beliau melengos, yani marah. Beliau katakan, ah, Ammar bin Yasir, pedang ada di leher beliau. Dalam keadaan sudah benar-benar kematian ada di mata di depan dia kalau tidak mengikuti apa yang mereka mau. Adapun seperti Yahya bin belum setingkat itu, baru ditanya begini diinterogasi. Ya, walaupun ma'ruf memang kondisi fitnah. Sekian banyak kasus, sekian banyak contoh disiksa di ini, tapi Yahya belum, belum sampai tingkatan itu, baru diinterogasi, ditanya. Bagaimana dia mau berpegangan dengan hadits Ammar bin Yasir sambil marah, Imam Ahmad berdiri dan pergi ke mana ke kamar lain gitu sambil beliau ulang-ulang hadis Ammar bin Yasir, hadis Ammar mau dia pegangi, hadis Ammar berulang-ulang diulangi oleh Muhammad Ammar, Ammar. Beliau pindah, anaknya keluar. Abah sampaikan tadi begini. Ammar pedang sudah ada di lehernya. Ya, antum kan belum sampai segitu. Tapi antum jawab kalau itu makhluk. Nah, lalu beliau ulang-ulang hadis Ammar, hadis Ammar, hadis Ammar, marah sambil tertunduk. Yahya ibn Ma'in rahimahullah mengatakan, "Na'am. Abuka afqahu minni." Ayahmu memang lebih faqih dariku. Lalu beliau berpaling. Diakui oleh beliau rahimahullah. Nggak semua orang bisa kokoh di masa fitnah. Di masa carut marut situasi yang keruh dan ini nggak semua orang bisa terus mempertahankan istiqomahnya dan kebaikannya. Bisa terpeleset, bisa goyah, oleng. Hmm. Hayatul Wadi yang digelari ularnya gurun pasir. Gurun pasir kan ada ular. Ular gurun pasir itu termasuk mematikan. Kenapa? Kalau dia menyuntikkan bisanya, gigit, udah gak akan lama mati orang terkena bisa dia yang dijuluki itu Imam Ali Ibnul Madini rahimahullah guru besarnya Bukhari digelari itu karena jarah beliau banyak tepatnya kalau perawi sudah dijarah oleh Ali ibnul Madini sudah habis sudah nggak akan bisa diangkat derajatnya pasti benar pasti kena oh gitu makanya dijuluki ularnya padang pasir imam besar rahimahullah sekian kali terjadi majelis debat atau dialog antara Imam Ahmad dengan pengusung fitnah Khalqul Quran ini Ibn Abi Duat di depan khalifah karena khalifah yang panggil. Dan itu seperti para ulama sebutkan salah satu bolehnya duduk diskusi atau debat dengan ahlul bid'ah ketika itu di depan penguasa. Enggak seperti orang sekarang di depan halayak rame semua orang awam bahkan mendengar di televisi atau semisalnya mendengar subat-subatnya orang ini belum tentu semuanya bisa dijawab Apalagi namanya mereka kan punya aturan. Silakan 10 menit bagi Anda bicara. Si ahlu sunnah nih atau dalam tanda kutip yang mengaku ahlu sunnah. Karena dia membawa nama sunnah. Baik. Berikutnya yang dari lawan bicara dia. Silakan 10 menit bagi Anda. Ini 10 menit bisa 100 ribu subhat dia lontarkan. Subhat satu kamu membantahnya perlu ilmu perlu penjelasan ayat ini begini, hadis begini. 10 menit pun mungkin nggak cukup bicara satu ayat. Bagaimana kau bisa menyelesaikan sekian syubhat? Sementara telah didengar oleh sekian banyak orang. Bukan demikian debat di kalangan ulama sunnah. Alhasil salah satunya yang dilakukan oleh para imam kalau itu di depan penguasa, raja, khalifah atau semisalnya. Al-Muhim, Imam Ahmad bersama Ibn Abi Duat didudukkan oleh khalifah. Kenapa kamu tetap berpegangan kalau Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk? Hmm. Diterangkan oleh Imam Ahmad, imam ini ayat, hadis, begini para sahabat jelaskan bahwa Quran itu bukan makhluk tapi dia sifat dari sifat-sifat Allah al-kalam ini terangkan hadis-hadis Rasul. Ketika diterangkan begitu Ibn Abi Duat, ah, apa jawaban kamu? Ayo keluarkan ilmumu. Dia cuma nunduk, nggak bisa bicara. Jahil ini orang Ibn Abi Duat. Bodoh sama sekali tentang syariat nggak tahu. Terus cuma dia punya kedekatan dengan khalifah dimanfaatkan untuk ini itunya ilmu kalam, ilmu filsafat dia kuasai, ilmu syariat dia nggak tahu menau. Nggak bisa bicara depan Imam Ahmad. Walhasil begitu. Nanti ada majelis berikutnya kok delalah Ibn Abi Duat ini bisa bicara. Oh hadis itu lemah ada ilatnya. Ada perawinya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan itu begini bicara ilah. Bicara hadis begini kesana kemari. Dia bukan ahli hadis sama sekali. Padahal ilah kan termasuk ilmu yang sangat tinggi di dalam hadis. Dari mana Ibn Abi Duat bisa ngerti hadis, bicara ilah melemahkan para ulama hadis. Hmm. Dan Imam Ahmad tahu bukan kamu orangnya untuk bicara hadis. Bukan kamu orangnya untuk berbicara ilat-ilat hadis. Ini pasti dari Ali bin Madini. Rahimahullah. Dan begitu kenyataannya. Didapati itu dari Imam Ali bin Madini. Rahmatullah alaih. Disebutkan beliau mendapat sering mendapat apa bantuan atau jasa ini pemberian sembako atau semisalnya dari khalifah. Oleh sebab itu Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan dari Ali bin Madini. Tidak satu pun setelah masa fitnah Imam Ahmad ambil riwayat dari Ali bin Madini. Beliau tinggalkan riwayat darinya. Orang bisa goyah Nah kan istilahnya walaupun rahimahullah alim ini imam tapi kan perbuatan beliau semacam itu kayak ngasih senjata kepada ahlul bid'ah. Memberi senjata kepada musuh untuk melawan ahlu sunnah. Untuk melawan imam Minaimati sunnah. Rahimahumullah. Tapi itulah ibrah bagi kita. Enggak semua orang bisa tegar, bisa kokoh. Terutama sekali lagi di masa-masa fitnah. Bisa keluar aneh-anehnya. Bisa keluar nyeleneh-nyelenehnya. Yang itu mungkin nggak diketahui kalau tidak di masa fitnah. Kalau sudah masa fitnah baru akan ketahuan. Makanya fitnah itu dari fatin. Layaknya orang ketika menyaring, memfilter sesuatu. Kalau kamu belum saring nggak bisa terpisahkan. Kamu tahu pendulang emas di sungai kan? Sisa-sisa emas dari tambangnya diambil oleh mereka di sungai. Campur logam-logam kecil-kecil emas, mungkin dengan pasir, mungkin dengan <clears throat> serpian-serpian batu, entah itu serpian logam-logam lain. Nggak bisa dibedakan mana yang emas ini. Tapi ketika di di apa? diguyang, kalau orang Jawa bilang diguyang di sungai kayak, kayak, kayak pakai air sungai kan berserakan antara pasir ini mulai kelihatan ah ini batu buang ah ini besi buang ah ini yang diinginkan emas murni tersisa di saringan itu bahasa Arabnya itu amalia amalia fitnah namanya menyaring seperti itulah tersaring sehingga terbedakan kamu tahu kualitas masing-masing orang kamu tahu seperti apa hakikat dia bersama ahlul haq ataukah bersama ahlul batil benar-benar dia memperjuangkan al-haq membela, mencintai, memperjuangkan ahlul haq. Betul-betul dia membenci yang batil, membenci dan menjauh dari ahlul batil atau seperti apa? Tersaring. Al-Muhim itu menjadi sebab yang kelima nah, dari sebab-sebab untuk selamat dari jaring atau jaringan teroris atau secara umum kesesatan yang lain. Jangan mau mendengar kesembarangan orang. Jangan mudah kamu itu pasang telinga, kamu baca, kecuali yang ma'ruf. Dan itu yang Ibnu Sirin katakan Imam Muhammad bin Sirin. Ketika terjadi fitnah kami para ulama sunnah melihat kalau itu ahlu sunnah kami ambil hadisnya yang ma'ruf. Kalau itu dari ahlul bid'ah kami tinggalkan riwayatnya. Selamat mereka. tidak gegabah di dalam permasalahan yang sangat sensitif ini menentukan agamanya perkara yang keenam menghiasi diri dengan akhlak karimah dengan akhlak fadilah terkhusus di dalam berdakwah hendaknya seorang dai mencontohkan dan memberi toladan dengan akhlak yang mulia. Sikap yang terhormat. Karena banyak dari mereka kaum khawarij ini kaku dan kasar. Jauh dari hikmah, jauh dari akhlak. Hatta orang awam pun mengingkari cara-cara mereka dalam berdakwah atau ingkarul mungkar. Dengan merusak, dengan ini ekstrim dalam segalanya nggak ada hikmahnya, nggak ada kearifannya, nggak ada helmnya kesantunan dan akhlak kerimah dalam ingkarul mungkar. Bagaimana orang berharap bisa menerima dakwahnya? Bahkan salah satu dari mereka atau bukan salah satu, salah satu dai mereka ceramah nyampaikan begini tentang hadis lihat kebodohan mereka bagaimana syaiton seret mereka sejauh itu Ketika Rasulullah katakan, "Idza ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Al-hadis. Melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kekuatan kamu, kamu nggak mampu dengan lisanmu, masih juga nggak mampu dengan kolbu, dengan hati, dan itu semua lemahnya iman. Dia bicara ke sana kemarin tentang pengingkaran kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Nah, kembali dia kepada hadis dia katakan, maka mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan kekerasan, pukul, dihancurkan, tempat-tempat maksiat, kan begitu mereka. Diskotik, kafe, bakar, dihancurkan. Orang yang sedang melakukan ini itu. Alhasil, mereka ini tingkatan pengingkaran kemungkaran bagi kaum lelaki gentleman pemberani kalau nggak mampu nggak bisa yang mengingkari kemungkaran itu dengan lisan sampaikan ini haram nggak boleh takillah tinggalkan begini begini begini dan itu tingkat pengingkaran kemungkaran bagi kaum wanita yang sudah tidak punya kejantanan tidak punya kelelakian. Masih juga nggak bisa ingkari kemungkaran dengan kolbu, dengan hati. Dan itu tingkat pengingkar kemungkaran bagi para banci. Subhanallah. Hadis azim. Hadis yang begitu mulia, begitu agung. Jadi permainan. Banci. Perempuan Oh ya subhanallah. Ulama mana yang pernah menjelaskan hadis seperti ini? Ibnu Mas'ud ketika mendengar seseorang mengatakan halaka man lam ya'rif man lam ya'mur bil ma'ruf walam yanha'an mungkar, hancur celaka orang yang tidak perintah ma'ruf kita cegah dari yang mungkar. Kata Ibnu Mas'ud, "Kalla." Bukan begitu. Halaka atau innama halaka man lam ya'mur biqalbihi ma'rufan walam lam yanha biqalbihi mungkara. Yang celaka itu orang yang tidak mengajak kepada yang ma'rufan dengan kolbunya, tidak mengingkari kemungkaran bahkan dengan hatinya pun tidak mengingkari kemungkaran itu yang celaka selama dia memerintah kepada yang ma'ruf <clears throat> mencegah dari yang mungkar dia masih selamat dan Rasul sebutkan itu masih derajat iman Al-Muhim karena kejahilan Bagaimana mereka permainkan hadis-hadis Rasul SAW. Yang ketujuh adalah mengamalkan tanggung jawab untuk tarbiyah dan pendidikan dari setiap orang tua dan wali, guru pada anak didik mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Masing-masing hendaknya punya rasa tanggung jawab kemana anaknya ini belajar, apa yang diajarkan, apa yang dibaca, apa yang didengar oleh anaknya. Mas'uliyah, tanggung jawab besar di hadapan Allah. Hendaknya itu disadari oleh setiap orang tua dan yang terakhir adalah untuk menjauh dan meninggalkan semua kelompok-kelompok sempalan yang ada jika ingin selamat. Nggak usah ikut-ikutan. Jangan ikut ikhwanul muslimin. Jangan pernah percaya kepada mereka. Jangan pernah ikut Hizbut Tahrir. Jamaat Tabli Dan yang lain-lainnya. Kelompok-kelompok sempalan ini yang sesat semuanya kalau kamu dan keluargamu ingin selamat. Dari situlah bermula akar kesesatan. Dari situlah bermula akar terorisme berkembang dan berkembang hingga kepada yang jauh lebih besar dan yang terakhir kali segala-galanya adalah rasa takut kepada Allah bahwa apapun yang kita amalkan tanggung jawab di hadapan Allah apapun yang kita sampaikan tanggung jawab di hadapan Allah mayal fidu min qaul illa ladaihi raqibun atid setiap ucapan dicatat diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut kepada Allah akan mempertanggungjawabkan dan hisab jaza di yaumul qiyamah amalanmu ini benar atau tidak perbuatanmu menculik merampas harta orang bahkan pemboman bom bunuh diri kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah nggak ada yang sia-sia tidak akan ada yang dibiarkan sedikit pun di yaumul qiyamah Selain tentunya mencari teman yang saleh. Orang dekatmu, orang yang kamu temani, sahabatmu, orang yang kamu bergaul dengannya. Hendaknya orang-orang yang mengajak kamu kepada ilmu yang bermanfaat, mengajak kamu kepada amal yang saleh, kepada akhlak karimah. Suhbatul akhyar, cari selektiflah dalam mencari teman, dalam mencari orang dekatmu, dan demikian pula yang terakhir kali untuk umat ini tidak boleh diam dari kesesatan-kesesatan yang ada pribadi, individu ataupun kelompok tidak boleh didiamkan. Dan apa yang terjadi adalah buah pahit dari diamnya sekian lama umat, terutama para dai-nya, alim-alimnya. Diam selama ini. Nggak boleh bicara. Kamu bicara, berarti kamu memecah belah umat. Sudah akhi biarkan itu sama-sama memperjuangkan Islam. Jangankan kaum muslimin, cuma cara dia yang seperti itu. Gak usah kamu ingkari. jangan saling menyalahkan, jangan saling tuding. Musuh kita bersama adalah Zionis, musuh kita bersama adalah Yahud, kufar. Dipaksa untuk bisu dan diam umat ini dari sekian kesesatan dan penyimpangan. Hasilnya sekarang. Buahnya mereka petik sekarang. Pemboman, bunuh diri, penculikan, perampasan, ini, itu. Terorisme. Karena nggak boleh dibicarakan, nggak boleh disentuh. Mereka bawa hadis ikhtilaf ummati rahmah perselisihan umatku ini rahmat nah, itu rahmat adanya perselisihan di umat nggak boleh dicela nggak boleh dibantah nggak boleh ditahdir rahmat subhanallah membawa kematian sekian banyak orang membawa korban sekian banyak orang, terdolimi sekian banyak orang, rahmat. Makanya kata Ibnu Hazm rahimahullah, mafhum dari hadis itu jika sohi hadisnya jelas hadis yang sangat lemah, tidak benar. Karena mafhumnya jika itu benar, berarti kesepakatan umat ini laknat. yang dirahmati perselisihannya. Berarti ketika umat ini sepakat dalam suatu perkara, umat ini setuju satu kata, seia sekata, maka itu dilaknat karena ketika berselisih itulah dirahmati umat ini. Ini kan berabe jadinya agama. Rusak. Nggak boleh diam. Dan itu nasihat kepada saudaramu sesama muslim. Ingatkan, itu nggak baik. Itu nggak benar. Jangan bersama mereka, jauhi mereka, tinggalkan karena ini, karena itu. Nasihati, jangan kamu diam. Dalam perkara dunia saja kamu nggak boleh diam. Jika kamu amanat dan bernasehat, oh jangan dibeli mobil itu. Lah kenapa? Anak tahu itu anu sasisnya sudah karaten misalnya. Jangan, kenapa? Karena pernah nyoba itu pernah naik. buljoinya kena sepertinya. Terotnya sudah hancur. Begini-begini. Kamu nasehat, nggak membiarkan saudaramu tertipu. Masya Allah. Dalam perkara dunia. Tapi urusan agama. Kamu biarkan dia. Datang ke sana kemari bersama fulan, bersama alan kamu diamkan, khianat kamu kepadanya. Itu beberapa sebab yang dengannya umat akan biidnillah terjaga dari berbagai syubhat dan fitnah mereka. Kita lanjutkan Insyaallah pada pertemuan sesi berikutnya. والله تعالى على محمد والحمد لله رب العالمين